BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, mempersembahkan Asmara di Tengah Bencana. Ini, ini Jatmiko. Puas kamu? Bukankah aku bisa dipercaya? Iya, iya. Aku memang harus waspada karena aku berhadapan dengan seorang kepala rampok. Dan biasanya kepala rampok itu curang atau licik. Tapi sekarang aku percaya bahwa Raden Mas Jatmiko, putra junjunganku, itu menggung Jayeng Logo, masih dalam keadaan hidup. Ah, Den Mas tidak apa-apa bukan? Denmark, Asmara baik-baik saja bukan? Ah. Iya, bukan. Sebuah drama radio tentang kisah cinta sepasang anak manusia dengan perbedaan status sosial. Begitu, loh, Ya, aku tahu kamu belum tidur. Wah, wah, wah. Sekarang baru kita mempunyai kesempatan yang lebih baik untuk bercakap-cakap. Iya loh? <laughs> Aku lihat kesehatanmu sudah mulai Asmara di tengah bencana Wajahmu Sebuah drama radio Dengan latar belakang pemerintahan Sultan Agung Hanyokro Kusumo Pada saat terjadinya Bencana letusan Gunung Merapi Kisah yang diramu dengan persoalan dendam Kesetiaan Dan kejujuran Tak ada manusia yang sempurna dan cinta tak pernah berdusta. Naskah karya S3 Penata suara Indra Mahendra Sutradara Hari Yoko Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Terletak di antara dua benua Asia dan Australia, juga di antara dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Negara katulistiwa dengan potensi ribuan kekayaan sumber daya alam yang meliputi bahan tambang, hutan, laut, dan sebagainya. Namun selain itu, Indonesia juga mempunyai potensi bencana alam yang harus diwaspadai, seperti gempa bumi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, erupsi gunung berapi, dan lainnya. Bencana tersebut bisa terjadi kapan saja tanpa memberitahukan pada kita sebelumnya. Saatnya kita mengenal lebih dalam dengan karakter alam di sekitar kita dan kenali tanda-tanda bencana lebih dini. Ayo jadikan alam sekitar sebagai sahabat kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. prajurit tentara masih berlangsung sengit, walaupun tawanan rampok sudah mulai jauh berkurang kekuatannya. Tampak Sang Rono sedang berhadapan dengan Hotel Manyuro. Mereka bertarung dengan sengit dan gagah berani. Beberapa kali Sang Rono hampir saja berhasil melukai Hotel Manyuro. Sementara itu, di tempat lain, tanpa Pasukan juga sulit melayani serangan-serangan yang dilancarkan Demang Surung Marto. Ketika pertarungan masih berlangsung sengit, pertarungan antara hidup dan mati. Mendadak, saat itu terdengar gunung Merapi kembali meledak dan memuntahkan lahar panas. menjadi kacau balau. Hujan abu menggelapkan pandangan. Demikian pula hujan pasir halus dan kerikil serta bebatuan. Banjir lahar membuat suasana benar-benar mencekam dan mengerikan. Banyak kawanan rampok yang tersapu bersih oleh alam yang sedang mengamuk. Banyak di antara para penjahat jalanan itu tewas dalam keadaan mengenaskan. Sementara itu, Demang Serombong Marto dan Bekel Manyur buru-buru melompat ke atas batu yang tinggi dan ter Simpan di situ untuk sesaat lamanya. penghuninya sudah mengungsi ke tempat yang aman, tampak sunyi senyap. Sepintas selalu, beberapa bayangan berkelebat berlarian ke balik pepohonan yang gelap. Dua bayangan lain yang berkerudung kain sarung, mukanya sebagian ditutup cadar, tampak jongkok tak jauh dari rumah kediaman Hilurah. Sepertinya mereka sedang mengawasi teman-temannya yang saat itu sibuk mengumpulkan ternak untuk dibawa kabur. Kita bisa dapat perolehan besar malam ini. Lumayan. Aku lihat sapinya empat ekor. Dan kerbaunya dua. Kambingnya entah ada berapa puluh itu. Iya, lumayan Kang Panon. Hmm. Kita bisa istirahat kerja memotong pohon jati di rumah Kisoro Pangga. Ya? <laughs> Benar itu. Kita bisa menikmati hasil curian ini dan duduk berpantai bersama anak istri di rumah. Iya. <laughs> Nanti kalau uang sudah mulai tipis lagi, baru kita pergi ke hutan untuk menebang kayu jati lagi. Kalian ini dasar orang-orang pikiran, pemalas. Seharusnya kalian tetap kerja menebang kayu jati, sementara uang hasil curian ini disimpan. Nanti dipakai bisa, akan bisa tambah banyak, iya kan? Oh, kami berdua tidak ada bakat usaha, Kang Panut. Iya, Kang. Usaha apa aja bangkrut. Nah, memang kalian kalian bakalnya jadi orang melarat. Ya sudah kalau begitu. Ah, itu, itu. Kambing pada lari ke sana. Ayo cepat kumpulkan. Terus kita tinggalkan tempat ini. Ayo. Wah, iya, iya, iya. Ya. Itu sapinya juga jalan-jalan di kebun orang. Waduh, kita tidak bisa lama-lama di sini, Kang Panut. Kita harus segera pulang. Ayo. Terus, terus. binatang eh, binatang-binatang ini nanti kita simpan di mana ya? Ya, kita simpan di tempat biasanya di kandangnya Ki Panggah. Biar di sana sebelum kita bagi bagi Ayo cepat, kamu jangan duduk saja di situ. Ayo cepat, atur itu binatang-binatang. Diikat atau bagaimana? Supaya tidak berpencaran kemana-mana. Ya, ya, ya, ya. ya. Ayo. Kita sudah capek-capek kumpulkan satu persatu. Nanti malah hilang lagi. Pada kabur lagi. Ah, ayo cepat ya, ya. Benar Kang Panus. Usaha kita jadi sia-sia nanti. Ayo cepat itu kejar kambing-kambing itu. Jangan sampai hilang di kebun orang. Ayo cepat. Ayo. Ayo. Ayo. Suasana sudah agak tenang. Kawanan ternak tidak lagi terlalu ribut. Para pencuri yang rupanya adalah anak buah Suropangga, termasuk Panu, sudah bisa menjinakkan binatang-binatang tersebut. Dan beberapa saat kemudian, mereka siap membawanya pergi. Saat itulah muncul sebuah bayangan lain menyelinap di balik pohon, kemudian berdiri tegak menantang. Dialah Ki Jatisari yang pada zaman mudanya dulu bernama Saung Joyo. Ki ditemani dua orang warga desanya. Hei, eh, apa yang kalian lakukan di sini? Hah? um, apa? Kami hanya duduk-duduk saja. Kami tidak melakukan apa-apa. Kami hanya sekedar siap-siap kalau sampai yang merapi batuk-batuk lagi. Uh, memangnya ada apa? Kamu siapa? Hah? Uh, oh, uh, <laughs> maaf, rupanya Kilurah ya. <laughs> maaf Kilurah, soalnya Suasananya agak gelap, jadi saya tidak begitu jelas melihat kehadiran Kilurah. Ah, aku tahu. Kalian tidak perlu mungkir atau menyangkal. Kalian bermaksud mencuri ternak kan? Uh, tidak, Kilurah tidak. Ini ternak kami sendiri kok. Siapa yang mencuri? Kalian yang mencuri. Kalian malingnya. Sekarang kalian berempat aku tangkap. Dan nanti kalian harus diadili oleh warga desa Jatisari. Kalian telah membuat kerusuhan di desa kami. Kalian telah memanfaatkan Eyang Merapi yang sedang murka untuk menjadi maling ternak. Ayo, apa kata-kata saya ini salah? Hmm? Um, salah ataupun tidak bukan urusan kami, kinura Yang penting, kami bukan pencuri. Kami akan membawa pergi apa yang menjadi milik kami. Ayo teman-teman, buat apa lama-lama di sini? Percuma, ayo. Eh, lo lo lo lo lo, eh, eh tunggu tunggu tunggu dulu. Enak saja. Ternak orang mau dibawa pergi begitu saja. Hah? Kalian pikir kami tidak tahu? Hmm? Kalian pikir kami mudah dibohongi begitu saja? Mudah dibodohi begitu saja? Sudah jelas ini ternak milik warga desa Jatisari Dan sudah gamblang kalian semua ini maling Ayo cepat Bunyikan kentong Kentong titir Biar mereka semua ditangkap keduanya. Lawan. Kita akan melawan. Ayo teman-teman, ayo kita lawan mereka. Perkelahian pun tak bisa dihindarkan lagi. Kilurah segera menyergap para pencuri dengan kemahirannya bermain silat. Tapi para pencuri rupanya memang sudah siaga melawan. Mereka berkelit ke kiri ataupun ke kanan sangat merasa bahwa nasibnya kurang bagus. Karena itu buru-buru dia mengajak teman-temannya kabur, meninggalkan halaman rumah di luar Jatisari. Ayo pergi! Ya, ayo, iya, ayo, pergi, kabur, cepat kabur! seperti ini kok malah dimanfaatkan. Kasar ah, Dasar jiwa pencuri. Pintar banget cari kesempatan kira kira-kira mereka itu orang dari mana ya Kirura? Masa kamu tidak tahu? Oh, anu sepertinya uh, saya sepertinya kenal suara orang itu tadi yang berdiri di depan itu, Pak. Iya, itu jelas suaranya si Panut kan? Oh iya, aku ingat. Itu memang suaranya si Panut, anak buah Surapangga. Oh, oh, hmm, jadi rupanya mereka itu komplotannya Ki Surapangga. Pantas kalau begitu ya. Ya seperti itulah anak buah Ki Suropangga. Ki Suropangganya sendiri juga tidak lebih dan tidak kurang jiwa pengecut. Ya, dia punya jiwa pengecut, jiwa maling. Dia itu sudah terkenal sekali sejak dulu sebagai kepala desa yang tidak beres mengurus warganya. Hmm. Pekerjaannya hanya menumpuk kekayaan saja. Hmm, tanahnya luas, tanah tanah rampasan tapi itu. Hmm, itu juga kilurah. Huh? Di itu juga seringkali menebang pohon-pohon jati yang besar. Lalu dijual ke Mataram. Ya, begitulah pekerjaan hmm, Gitu ya. Ya, nah pohon-pohon jati yang besar itu kan sebenarnya tidak boleh ditebang begitu saja. Iya, iya, ya, Itu semua ada aturannya. Iya, iya. Tetapi ya, kalau untuk Ki Suropangga, jadi lain. Dia mengikuti aturannya sendiri. Hah? benar. Kalau dia mau nebang, ya main tebang saja. Oh. Hantam kromo gitu saja. Aduh. Yang penting dapat. Nah, jiwa seperti itu kan tidak punya semangat gotong royong, semangat persatuan Betul. dan membangun bersama-sama untuk kesejahteraan bersama. Ya, ya, kan ya, gitu. ya. Benar, benar Pak Lurah. Saya sendiri juga pernah pernah lihat bukit di samping rumah Ki Suropangga itu sudah gundul. Iya, sudah gundul. Iya, sebenarnya itu kan bahaya toh Pak Lurah? Iya, bukan bahaya untuk dia saja. Itu jelas benar-benar membahayakan masyarakat di sekitarnya. Kalau pohonnya ditebang, dihabiskan, bukit menjadi gundul, terus akibatnya apa coba? Apa? Ya longsor. Nah, bisa longsor. Setiap saat tanah bisa longsor dan sumber-sumber air jadi kering. Waduh, waduh, waduh, Wah, memang sebenarnya orang seperti Suropangga itu musuh bersama kita, Pak Lurah. Iya, iya, musuh masyarakat, musuh negara. Orang seperti itu harusnya dipenjara kan ya? Betul. Tidak boleh hidup bebas, berkeliaran kemana-mana, pasti akan merusak semuanya. Lurah, betul bapak Lurah? Benar sekali, benar itu benar. Nah, sebaiknya kita lihat saja sekarang. Mau lihat apa sih Lurah? Loh. Aku mau lihat seperti apa yang kalian bicarakan tadi. Yang katanya bukitnya gundul. Coba, Ayo kita tengok sana. Nah, nah, sebentar Pak. Hah? Ya, sebentar. Nanti kalau ada kisrua pangga bagaimana? Iya, gimana? Tidak apa-apa. Aku kan cuma mau lihat-lihat saja. Oh, lihat hmm? saja kira iya. Kalau memang benar bukitnya sudah gundul, kayu jatinya ditebang habis, ya aku tinggal melaporkan kepada pemerintahan Mataram. Oh, begitu. Oh, ya, ya, ya, ya. Ayo, ayo, ayo. Thank you. menutupi batu-batuan sungai. Tampak bekal Manyuro dan Demang Suronggo Marto mengumpulkan sisa-sisa prajurit Mataram. Mereka berdiri berjajar di tepian sungai. Tak lama kemudian, Belendung muncul dari balik pohon besar. jangan sampai ke pengkolan sungai tidak ada juga. Wah, kemana ya? Tadinya saya kira dia nyangsang di pohon atau di semak-semak. Hmm. Saya sudah periksa, dibantu beberapa orang prajurit tidak ada di hmm, hmm, hmm, Kita wong rono seperti bulan di dalam bumi. Waduh, kemana ya? Kalau yang satunya lagi, anaknya yang laki-laki itu ada tidak? Oh, oh tidak ada juga di Demang. Hmm. Uh, eh, uh, ah, si siapa itu namanya? Uh, uh, anu, si Joko Sumurut. Ya, namanya Joko Sumuruk. Dia tidak ada juga. Sama seperti bapaknya, keduanya hilang seperti ditelan demit. Tadi saya lihat sedang bertarung dengan kebak, Bekal toh? Iya, tadi. Tapi tiba-tiba ada air bah datang dan banjir lahar merusak segala-galanya. Lihat saja sendiri keadaannya. Perkampungan mereka habis tersapu bersih. Hmm, iya. Terus rencana kita bagaimana, Ki Bekel? Rencanaku begini, Ki Demang. Kita adakan pembagian tugas. Ki Demang, Blendung, lalu... Hmm, oh ya, sisa prajuritnya semua tinggal berapa, Ki Demang? Uh, sisanya iya. ada 82 orang, Ki hmm, Delapan Hmm, 82 orang. Iya. Berarti yang menjadi korban 18 orang ya? cukup banyak juga ya. Ah, tapi sudah, itu memang sudah kita perhitungkan. Walaupun mereka bukan prajurit, mereka hanya kawanan rampok. Tapi mereka bertarung dengan berani dan ganas. Wah, aku sendiri kalau tidak berhati-hati, mungkin juga sudah kena babat golok leher ini. Ah, langsung kembali ke kota Raja Mataram, menghadap Gusti Tumenggung untuk memberikan laporan. Nah, laporkan semuanya. Apa saja yang terjadi di sini, laporkan. Sementara aku akan mencari Denmas Jatmiko. Sebab ini sudah diwanti-wanti, Gusti Temenggung sudah beberapa kali berpesan padaku, agar jangan pulang ke kota Raja Mataram tanpa membawa Jatmiko dalam keadaan sehat tanpa cedera. Oh, jadi begitu rencana Ki Iya. Ya sudah, kita tunggu apa lagi? Ayo, Belendung. Oh, jadi saya ikut bersama Ki Demang? Iya, Belendung. Kamu ikut Ki Demang Suronggo Marto. Kamu bisa membantunya memberikan laporan di depan Gusti di Tumenggung ya. Ceritakan saja apa yang terjadi di sini. Katakan kawanan rampok sudah habis, banyak yang mati dan binasa karena air bah. Oh, ya. beres Ki Bekal. Nah, ya, ya. Ayo Ki Demang, kita berangkat sekarang. Ayo. Saudara pendengar, demikianlah serial Sandiwara Radio Asmara di Tengah Bencana seri ke-42 yang didukung oleh para pemain Edi Dosa sebagai Bekal Manyuro, Tato sebagai Demang Suronggo Marto, Guritno sebagai Panut, Elsa Surya sebagai Kilura, Rifki sebagai Belendung, dibantu oleh Herman, Iwan, Indra dan Anas, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Bagaimana kisah selanjutnya? Apa yang akan terjadi dengan Jad Niko setelah pergi meninggalkan tepian Kali Blonggeng? Apakah dia akan selamat di jalan? Dan bagaimana sikap Temenggung Jayang Loko setelah mendengar apa yang dilaporkan Demang Suronggo Marto? Silakan mengikuti seri-seri berikutnya. Sampai jumpa.